Tayyib. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ketika malaikat mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mencabut dengan selembut-lembutnya. Dan dalam pengetahuan yang Anda pahami bahwa Nabi merasakan sakit yang luar biasa seperti kulit yang terkelupas. Apakah ada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar nanti kita dimudahkan saat malaikat mencabut nyawa kita? Nah, kalau ajaran atau bimbingan agar rasa sakitnya berkurang tidak ada. Nabi saja yang dicabut dengan selembut-lembutnya masih merasakan rasa sakit yang luar biasa dan beliau mengatakan pada saat itu Inna lil mauti la sesungguhnya menjelang kematian itu ada sakaratul maut saat-saat yang sangat menyakitkan ketika ruh terpisahkan dari jasadnya azani Allah wa iyyakum. Apakah ada doa khusus untuk meringankan rasa sakit tadi? Tidak ada. Ya. Terus apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam? Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keimanan kita Ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Disebutkan oleh Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullahu taala termasuk bentuk keteguhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin adalah keteguhan hati saat sakaratul maut. Ya. Karena pada saat itu ikhwan azani Allah wa iyakum. ketika jasad atau ruh dicabut dari jasadnya, merasakan sakit yang luar biasa, ya, di situ hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tengah diuji dengan ujian final Apakah saat itu dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau pada saat itu dia sangat berharap, sangat cinta, sangat suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla juga suka dan cinta untuk berjumpa dengan hamba tersebut. Dan itu adalah keadaannya siapa? Kaum mukminin. Karena di saat itu dikokohkan hatinya. Saat itu dia tahu ini hari yang selama ini dinanti-nanti yang diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini bukti kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut dan dia saat itu melihat adanya para malaikat dia melihat malaikat yang mencabut nyawanya ikhani ya fitina azani Allah wa iyakum dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna ruha idza qubidat, idza qubidat tabi'ahul basar." Ruh itu kalau dicabut, dia akan diikuti dengan pandangan mata. Ya, karena saat itu dia melihat kehadiran para malaikat. Ya, jadi kalau sudah posisinya sakaratul maut, kemudian sudah nyawa di, di kerongkongan ini kan Allah wa iyakum, pandangan orang tersebut pandangan e, calon jenazah tadi itu akan kosong. Ya. Kosong. Sudah nggak melihat kita lagi Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum karena yang dia lihat adalah para malaikat dan kaum mukminin saat itu dia semakin yakin ini yang selama ini diberitakan dalam Al-Qur'an. Ini yang selama ini diberitakan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia akan bergembira, senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang benci tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu maka Allah Subhanahu wa taala pun juga benci tidak mau berjumpa dengan hamba tadi. Jadi apa? Bimbingan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, jaga keimanan kita. Ya. Gimana cara menjaga keimanan? Apakah sama seperti menjaga pohon Hmm? Apakah sama seperti menjaga ikan? Apakah sama seperti menjaga kebugaran tubuh kita? Ya. Menjaga keimanan fitina azani Allah wa iyakum adalah dengan al-ilmun nafi' ilmu yang bermanfaat. Wal amalu salih, kemudian amal saleh. Pelajari ilmu sebaik mungkin, saat antum faham, amalkan. Itu cara menjaga keimanan. Kalau antum lalai dari yang namanya tolabul ilm, berpaling dari yang namanya tolabul ilm, tidak mau belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menganggap enteng, menganggap perkara yang tidak penting di ya kan, ibn azani Allah wa iyyakum ah gampang. Kalau urusan sholat, urusan zakat mah benar atau enggak salah kan yang penting banyak-banyak istighfar beres. Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat hamba-hambanya. Enggak usahlah dipusing-pusingkan. Ya. Yang terpenting apa? Yang terpenting itu gimana caranya saya menjadi orang tersukses sejojoran. Ya. Orang yang seperti ini itu menunjukkan keimanannya sedang lemah. Ya, sedang sakit hatinya ikhwan azani Allah wa iyyakum. Begitu pula ketika antum tahu sebuah ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, itu juga tanda ada yang bermasalah dengan keimanan kita. Nah, hakata ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan menjaga kita semua dari su'ul khatimah. Allahumma amin. Tapi pertanyaan yang lain. Apa manfaat atau kegunaan membedakan surat dalam Al-Quran? Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Masya Allah. Tayyib. <clears throat> Surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Kenapa dibedakan oleh para ulama? ada surat makiyah, ada surat madaniyah, ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Ini memiliki banyak sekali faedah kalau mau dijabarkan. Sampai-sampai Hanifidina azani Allah wa iyyakum al-imam rahimahullah rahimahullahu taala punya satu kitab khusus kurang lebih setebal ini. Bahas masalah Makki wal Madani. Masalah surat Makiyah, surat Madaniyah, faedah-faedahnya. Setebal ini. Ini kalau mau saya jabarkan, Ya, tiga hari tiga malam nggak selesai. Gitu ya. Banyak faedahnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Di antaranya sangat penting diketahui oleh seorang dai dalam uslub berdakwah. Ya. Kenapa? Karena surat Makiyah dengan Madaniyah memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau Makiyah Ayat-ayatnya ringkas, tapi tegas. Ya mana? Ringkas, tegas, nggak nggak panjang lebar. Antum baca surat An-Naba, ayatnya pendek apa panjang? Pendek-pendek. Amma yatasaalun. Sudah satu ayat. Anin naba'il azim. Ayat yang kedua. Alladhi hum fihi mukhtalifun dan seterusnya. Ya. Innalil lil muttaqina mafaza pendek-pendek itu. Ya itu tanda salah satu ciri yang dimiliki oleh ayat Makkiyah. Tegas, ringkas. Ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy yang menentang. Ya. Bisa dipahami? Baik. Ketika ayat Madaniyah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk yang panjang. Al-Baqarah misalnya, sampai masalah eh, ada satu ayat ya, yang sangat panjang ikhwan fillah azani Allah wa iyyaku menjelang akhir surat Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Itu Madaniyah. Ya, kenapa? Kok ada perbedaan? Karena ayat Madaniyah ditujukan kepada para sahabat yang sudah mukmin saat itu. Sudah banyak yang mukmin, siap menerima penjelasan dan penjabaran syariat di sini azani Allah wa iyyakum. Salah satunya Ya, salah satunya ikan ibidina azani Allahu wa iyyaku Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tayyib. Terus faedah yang lain apa Ustaz? Ya, penasaran toh? Tayyib, belajar. kalau nggak dibikin penasaran nggak mau belajar nanti. Nah, Mohon nasihatnya kepada kami yang sampai sekarang masih belum dikaruniai keturunan. Terkadang saat iman turun merasa putus asa. Naam. Tayyib. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah didatangi oleh salah seorang dari murid-murid beliau mengutarakan muskilah yang sama, lama tidak punya keturunan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum Maka Al Hasan Al Basri menjawab, "Istaghfirillah." banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi. Datang orang yang kedua. Curhat terkait dengan hutang yang melilit. Maka Al Hasan Al Basri menjawab dengan jawaban yang sama, istighfirillah. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pergi orang yang kedua. Maka murid-murid Al-Hasan Al-Basri yang melihat hal itu bertanya, Wahai Al-Hasan, kenapa kamu jawab dua orang dengan pertanyaan yang berbeda dengan satu jawaban, Istaghfirillah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kata Allah Subhanahu wa taala Nuh berkata kepada kaumnya mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Maha Pengampun kalau kalian mau meminta ampun kepada Allah yursilis samaa alaikum midrara Allah akan mengirimkan air hujan yang melimpah untuk kalian menghapus kemarau yang panjang Ya. Wa yumditukum bi amwal dan Allah akan memberikan anak keturunan yang banyak dan harta yang luas bi amwalin wa banin. Allah bentangkan untuk kalian harta, Allah bentangkan pula untuk kalian anak keturunan di sana azani Allah wa iyyakum. Bisa jadi yang menghalangi kita belum mendapatkan keturunan dalam keadaan tidak ada yang bermasalah. Ya, Tentunya kan harus ada ikhtiar. Apakah dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan ada yang bermasalah ataukah tidak? Semuanya normal Ustaz, tidak ada yang bermasalah. Bisa jadi Allah belum memberikan keturunan kepada kedua pasangan tadi lantaran ada dosa yang tengah mereka lakukan dalam keadaan tidak disadari. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tidak ada Ustaz dosanya. Ya, saya itu sudah muhasabah. Ya, tukar pikiran dengan istri saya setelah saya sholat malam Ustaz. Ya, saya sama istri saya itu nggak pernah telat sholat malam. Walaupun safar saya sholat malam. Walaupun perjalanan ke luar kota dalam bis. Sholat malam saya dalam bis Ustaz. Ya. Di satu malam Ustaz saya bertukar pikiran dengan istri saya. Yang salah apa ya dik ya? Tidak tahu ini mas. Kata Ustadz kemarin menukilkan dari Al-Hasan Al-Basri, kita disuruh banyak-banyak istighfar. Kamu ngerasa melakukan dosa enggak? Kayaknya sudah enggak ada itu mas dosa yang saya lakukan. Kalau mas sendiri gimana? Sama deh. Enggak ada kayaknya dosanya mas ini. Yang banyak malah ketaatan. Ucapan seperti ini sudah dosa. di ibidin azani Allahu wa iyyakum. Ujub itu dosa ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, mentazkiyah diri kalian sendiri, membanggakan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, memuji diri sendiri salah satu bentuknya dengan ujub. Tidak sadar dia. Dia merasa saya sudah taat. Saya lulusan pesantren. 12 tahun di pesantren. Wah, lama sekali ah. Padahal pesantren tempat antum itu baru berdiri 6 tahun. Oh iya. Oh, saya tetangganya pesantren. Ya, 12 tahun nyandri. Nah, istri saya juga lulusan pondok, hafizah. Dia loh, saya proses hafid. Kurang berapa juz lagi? Kurang 29 setengah. Ya, loh, masih jauh. Loh, ini menunjukkan semangatnya tinggi. Ya, dambaannya hafid. Doakan ya, walaupun nama saya bukan hafid. Ya. Semuanya perfect, sempurna, Gak ada celah. Ya. Dia merasa di atas awan, di atas angin isanibidina azani Allah wa iyakum. Kemudian menghujat Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung. Kok belum dapat anak ya? Gak ada yang salah. Kita sudah 25 kali ke dokter kandungan. Ya, aman-aman saja. Semua triknya yang disampaikan oleh bapak mertua dari bapakku juga semua dipraktekkan. Gak ada berhasil. Apa yang salah ini? Ustaznya kayaknya ngantuk ini ketika kasih faedah. Suruh beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah pintu dosa yang tidak dia sadari. azani Allahu wa iyyakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menghukum seorang hamba dengan mengurangi jadah rizkinya ikhanifidina ya azani Allah wa iyyakum Cukup dengan satu kesalahan. Cukup dengan satu kesalahan. Tidak menunggu menumpuk kesalahan bidin azani Allah wa iyyakum sebagai bentuk teguran untuk mereka. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis sebab di antara panjangnya kemarau ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum adanya orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya. Beberapa gelintir orang yang nggak mau zakat, semuanya dihukum oleh Allah dengan apa? Kemarau yang panjang teguran bagi mereka yang kalau seandainya tidak ada binatang yang hidup di antara mereka Allah tidak akan pernah menurunkan setetes pun air hujan sampai mereka menunaikan zakat faedahnya apa satu kesalahan saja bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab teguran bagi kita untuk menahan rizki dari kita ikhwan fillah wa iyaku. Bisa dipahami? Nah. Baik. Nah, kalau seandainya tetap belum dapat Ustaz. Gimana Ustaz? Nikah lagi. Tuh, benar. Itu apa namanya tariqa yang ya, ini bidin azani Allah wa iyyakum. Siapa tahu dengan nikah lagi memancing istri yang pertama. Ya, Loh itu terbukti kan azani Allah wa iyyakum. Nyata ada yang sudah belasan tahun, lima belas tahun menikah. Gak dapat-dapat anak. Herbal iya. Itu kalau dikumpulkan botol herbalnya itu ya dikilokan ya. Bisa buat traktir mie ayam semua jamaah masjid ini. Saking banyaknya. Pijit iya, pijit sana, pijit sini. Dengar mana pijitnya mujarab, oh sebelah sana, datang ke sana. Oh ada di sana jauh, datang ke sana 15 tahun nggak punya anak. Akhirnya apa? Cek, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang tadinya dicek, oh ini kegemukan. Diet mati-matian, ikhadibidina azani Allah wa iyakum. Berhasil. Nggak dapat keturunan. Akhirnya sang suami mengatakan, ya karena kamu nggak bisa saya eh, nggak uh, bisa kasih saya keturunan saya nikah lagi ya wis direlakan menikah dengan istri yang kedua subhanallah dapat anak belum setahun langsung isi. Tahun depannya istri pertama nggak mau kalah. Hamillah istri yang pertama ya nabidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini termasuk jawaban. Ya, bagi yang punya nyali. nah Yang ketiga atau sudah? Sudah. Sudah terlalu jauh kayaknya. Eh? Sudah, cukup ya? Sekalian. Takmirnya mengatakan sekalian. Yang ketiga, termasuk kriteria suami idaman adalah para suami yang memiliki hafalan. Mohon nasihatnya agar kami punya hafalan yang benar. Kadang hafal, namun salah tajwid atau makhrajnya. Nasihatnya apa? Belajar yang benar. Ya you gitu? Nah, Sungguh-sungguh ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jahadu جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Sungguh-sungguh. Kalimat dalam ayatnya, jahadu. Ada unsur mujahada. Yang namanya mujahada itu badlul juhdi. Mengerahkan semua kemampuannya. Nggak setengah-setengah. Totalitas lanahdiyannahum subulana. Akan kami mudahkan jalan kami. Apakah mungkin Ustaz, saya yang sudah berkeluarga bisa hafal Al-Quran? Mungkin. Sangat mungkin. Ah, nggak mungkin Ustaz. Mungkin. Al-Syeikh Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah taala pernah ditanya oleh seorang nenek yang usianya 80 tahun. Ya Syekh, apakah saya masih bisa menghafalkan Al-Quran? Apa jawabannya beliau? Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Syekh Habib Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah mengatakan, Naam, wasta'ini billah. Bisa. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, delapan tahun kemudian, nenek tadi hafidhah. Nenek yang 80 tahun 8 tahun kemudian, berarti 88 ya. Hafizah, masa kita kalah? Gitu ya. Wah itu kebetulan Ustaz. Kebetulan itu neneknya. Hoki neneknya. Bukan kebetulan Ikhwanifidina azani ya Allah wa iyakum. Sang nenek tadi betul-betul mujahadah jahadu fina. Kita yang mungkin kesulitan menghafal Al-Quran karena kurang serius. Gak se, apa namanya, gak sepenuhnya, gak totalitas ketika menghafal Al-Quran. Ya. Baru hafal, hafalan ibadina azani Allahu ayyakum. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Bunyi abinya. Dilihat Ah, saya butuh obat herbal 15 botol. Wah, ditaruh Qurannya. Oh, ini dulu ini. Ya. Memang kriteria idaman apa namanya suami idaman harus punya hafalan Al-Quran. Ini juga kewajiban ini. Ya, Qurannya ditaruh sih. Sabar ya, sabar. Saya tak ngurusi ini dulu. Nah, modelnya seperti ini. Kemudian ngeluh, Ustaz, saya susah menghafal Ustaz. Ya nggak bisa wong Anda belum sungguh-sungguh. Allahu wa iyyakum. Potret yang pertama. Potret yang kedua, bentuk ketidaksungguhan Allahu wa iyyakum tidak bisa manajemen waktu yang baik. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus mencari maisha Ya. Diforsir semua waktunya untuk cari maisha Kemudian beralasan, tidak ada waktu, Ustaz. Itu contoh dia nggak sungguh-sungguh ikan ibidina azani Allahu wa iyaku. Ya. Loh Ustaz, sekarang kalau nggak cari Maisha, terus gimana Ustaz? Lo yang melarang Anda untuk cari Maisha itu siapa? Nggak ada. Terus bayangan Anda dulu para sahabat Ridwanullahi taala alaihi majmain, apakah mereka nggak ada yang bekerja? Apakah di antara mereka nggak ada yang berdagang di pasar-pasar? Apakah tidak ada di antara mereka yang berladang di kebun-kebun mereka? Ada. Semuanya punya aktivitas, punya maisha. Ada yang berdagang, ada yang menjadi tukang kayu, ya dan seterusnya ikan ibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi mereka berhasil menjadi apa? Afdolul kurun. Kenapa? Mereka mampu memanage waktu dengan baik dan tepat. Kapan belajar, kapan mencari ma'isya ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ustaz saya dari pagi sampai sore kerja terus Ustaz. Lah terus sore sampai pagi kan kosong. Tidur Ustaz. Ya sudah. Ya, kalau kayak gini jangan harap bisa berhasil Allahu wa iyyakum. Ini yang saya tekankan kepada siapa-siapa yang meminta anak untuk belajar bahasa Arab. Kalau ya, modelnya seperti ini, ah, saya nggak akan kabulkan permintaan antum. Tidak bakal berhasil. Jadi wami, jadi wami. Nah, saya paling tidak terima alasan ketika saya tanya pelajaran yang sudah disampaikan, apa Ustadz belum murojaah? Kenapa kamu murojaah? Sibuk Ustadz harus apa namanya kerja ini kerja itu sip malam sip pagi sip siang ya sip sipan sampai jadi sop sopan nah kalau modelnya seperti ini kelas ya mending anda mundur sebelum maju ya, berarti bukan kriteria yang bisa berhasil menurut saya ya azan ya Allah wa iyyakum bisa dipahami bisa dipahami nah dan salafun salih yang ya, ya Allah wa iyyakum memiliki manajemen waktu yang sangat tepat ya untuk mengoptimalkan dalam beramal juga dalam mencari maisha. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu warḍah, sahabat yang kaya raya. Sampai dikatakan fillah azani Allah wa iyyakum seandainya Abdurrahman datang ke pasar hanya dengan membawa sekantong tanah, laku tanahnya tadi itu. Ya. Pintar memanage waktu, mencari peluang Allah wa iyyakum setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz kalau ingin menghafal? Ada waktunya. Waktu yang tepat untuk menghafal pada subuh. Lah antum pada subuh tidur. Kapan mau menghafal? azani Allah wa iyyakum. Tidur Ustaz, nanti kan shiftnya pagi-pagi Ustaz, ngantuk nanti. Ya. Kalau kalau seperti itu ya